بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك agar menambah keberkahan taklim kita pada malam hari ini kita akan mulai dengan tilawah surat At-Taubah silakan yang belum pegang Al-Quran buka surat At-Taubah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sama-sama براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين Suaranya nggak kedengeran udah makan malam belum nih? Suaranya dilepas ya. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم ادهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Surat ini tidak diawali dengan basmalah. Nanti surat akan jelaskan setelah kalian simak firman Allah Maknanya dari ayat 1 sampai 18 kita akan baca sama-sama. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Musyrik di sini adalah kafir Mekah. Ayat 2. Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi ini selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Ayat 3. Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, hari Nahar, hari Idul Adha, di hari haji musim haji bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat maka itu lebih baik bagimu dan jika kamu berpaling maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih ayat 4 kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu maka terhadap mereka itu yang memenuhi janjinya, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan pada mereka sungguh Allah Maha Pengampun Allah Maha Penyayang ayat 6 dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan padamu maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui ayat 7 bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram yaitu daerah Hudaybiyah maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa ayat 8 Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik tidak menepati janji. 9. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalangi menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. 10. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sebelas Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami jelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat dua belas Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. 13. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut pada mereka padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti? jika kamu adalah orang-orang beriman. 14. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu dan dia akan menghinakan mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. 15. Dan dia menghalang, menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. 16. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. 16. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah Padahal mereka mengakui bahawa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya. Dan mereka kekal di dalam neraka. 18. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman pada Allah dan hari kemudian. Serta tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali pada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. 19. Sadaqallahul azimah benar Allah dengan segala firmannya Ini panitia Paris ngajuin temanya anti Ahok banget nih. Jadi pura-puranya kenapa surat Toba nggak pakai bismillah? Dengar itu ya? Rupanya seperti ayat-ayat Allah 15 abad yang lalu diulang lagi nih hari ini. Udah paham belum kira-kira semuanya? Udah, cukup dah. Kenapa surat At-Taubat tidak ada basmalah? Banyak riwayat. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya kenapa surat At-Taubat tidak menggunakan basmalah, jawaban Ali bin Abi Thalib adalah basmalah itu menggunakan nama Allah Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia menciptakan ketenangan, kedamaian, keamanan. Sementara ini surat diturunkan berisikan ayat-ayat tentang marah di bawah bayang-bayang pedang. Maka ini menggambarkan marah Allah, marahnya Rasul, marahnya kaum mukminin. Satu. Riwayat lain mengatakan bahwa ini Ibnu Abbas nanya kepada Utsman bin Affan yang mengkodifikasi, yang mengumpulkan, menyusun, menulis ulang Al-Qur'an, Musa Utsmani ini. Kenapa tidak ada basmalah? Dulu Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, maka Rasul akan panggil katibu Rasul, para pencatat wahyu. Setiap ada ayat turun, Rasulullah SAW kasih tahu, ini sesudahnya ada di surat ini, taruh di ayat setelah ini. Maka para pencatat wahyu menuliskan itu sesuai dengan perintah Rasulullah. Namun hingga Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW tidak nggak dimulai dengan basmalah. Apa sih ceritanya Ustadz? Ceritanya Hotel Lima rahmati tahun 2 Hijriah. Rasulullah dan para sahabat dari Madinah pengen ziarah ke Baitullah Mekah. Mereka pengen umroh. Berangkat dari Madinah, baru masuk Bir Ali atau Zulhulaifa, maka kemudian di situ adalah Mikot. Mikot terjauh dari Mekah adalah yang dekat Madinah, Bir Ali namanya. Rasulullah dan para sahabat mandi di sana, salat ihram di sana dan mengenakan pakaian ihram. Maka kemudian mereka niat umrah. Wa talimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berangkat haji atau umrah belum? Yang belum pernah berangkat haji tunjuk tangan. Saya doain mudah-mudahan bisa berangkat haji cepat. Amin. Sekaligus Ustaz kasih amalan supaya bisa berangkat haji cepat mau? Amalkan ya Al-Qur'an. Surat Al-Waqiah. Surat apa? Surat Al-Waqi'ah itu kata Rasulullah SAW, "Man qara hadhihi surah kula layla lam tusibhu faqatun abada." Siapa yang rajin baca surat ini, surat Al-Waqi'ah setiap malam, kayak gini ya, sore atau malam baca surat Al-Waqi'ah. Lam tusibhu faqatun abada, maka tidak mungkin dia kesenggol sama kemiskinan. Maksudnya miskin bakal jauh. Bokek kagak bakal deket-deket sama kita kalau kita rajin baca apa? Surat apa? Al-Waqi'ah. Baca itu ya supaya rezeki lapang, bisa berangkat haji cepat. Amin. Ya Rabbal alamin. Surat kedua yang bisa membuat kita berangkat haji cepat adalah surat tanah. Surat apa? Surat tanah ayat sertifikat. Nah, itu. Cocok nggak kira-kira? Jadi muslim tuh ikhtiar harus lahir dan ba batin. Ikhtiar batinnya surat Al-Waqiah, ikhtiar lahirnya surat apa? Nah, pinter itu ya. Jadi mau berangkat umroh kapanpun insya Allah bisa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Udah ngambil mikot ikhwatal iman dari Zil Zulhulaifa dan Zil Zulhulaifa adalah mikot yang terjauh di antara mikot-mikot yang lain. Ada Robi, ada ya Lamlam, ada mikot-mikot lain nih. Tapi itu yang namanya Bir Ali kira-kira 400 km dari Masjidil Haram. Dari perjalanan 400 km itu ikhwatal iman ada yang berkendara, ada yang jalan kaki, Berapa jumlah Rasul dan para sahabat saat itu? Kira-kira 1400 orang. Kebayang nggak tuh betapa hati mereka dipenuhi dengan rasa cinta, kangen sama Baitullah, kangen sama kampung halaman. Dan waktu lima rahmati Allah, begitu mereka sampai kira-kira 80 km menjelang Mekah, maka seorang sahabat ngasih tahu bahwa kita bakal dihadang sama orang-orang musyrikin. Maka mereka kemudian memberitahukan musyawarahlah Rasulullah ganti arah maka lewat jalur namanya Hudaybiyah. Maka ketika masuk Hudaybiyah benar dicegat di Hotel Imam Rahmatullah sama pasukan musyrikin. Enggak, kagak boleh masuk Mekah. Maka ditahan. Para sahabat pengennya kita aja, bawaannya marah emosi men. Perjalanan 400 km tiba-tiba udah mau dekat, nggak boleh masuk. Hanya tinggal 20 km. Makai Hotel Lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala bawaannya pengen jihad aja, bawaan pengen perang aja. Karena waktu perang Badar, Uhud, menang men, lawan kafir Quraisy. Makai Hotel Lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ditahan, nggak boleh masuk. Maka kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Isinya lima. Satu, ngeri nih. Perjanjian ini berlaku selama 10 tahun antara muslimin di Madinah dan orang-orang yang ada di Mekah. Yang kedua, kalau ada orang Mekah kabur ke Madinah, artinya mau masuk Islam, pulangin, kagak boleh. Kalau orang dari Madinah pergi ke Mekah, kagak boleh, pulangin. Tuh, satu, dua, tiga poinnya. Satu perjanjian 10 tahun, yang kedua kalau orang dari Mekah ke Madinah pulangin. Yang ketiga, kalau orang Madinah ke Mekah, pulangin. Yang keempat, kalau ada orang dari kota lain mau pergi ke Mekah atau ke Madinah, bebas sesuai dengan keinginan mereka. Yang kelima, yang hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lima Kalau ada pasangan suami istri, istrinya udah pergi ke Madinah, asal Mekah, suaminya nyusul, uh, istrinya pergi ke Madinah, suaminya orang Mekah, pulangin istrinya, balikin ke Mekah. Sebaliknya juga itu ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suaminya pergi, istrinya mau nyusul, nggak boleh dipisahin. dipisahin. Itu antum bisa lihat surah Al-Mumtahana ayat 10. Ya Ayuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famta'inuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa alimtumuhunna mu'minatin fala ilal kuffar la hunna hillul lahum wa lahum yahillul lahun. Ustaz ngajak saya jelasin, kira-kira itu jahatnya orang-orang kafir Quraisy Mekah. Ini perjanjian nih, Pak. Hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat udah nafsu aja pengen kita, pengen jihad. Tapi karena memikir banyak pertimbangan yang diambil oleh Rasulullah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Pembicaraan itu tiada lain adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka kemudian Rasulullah bikin perjanjian itu disodorkan oleh orang kafir Quraisy ditandatangani oleh Rasulullah. Padahal itu adalah pelemahan terhadap kaum mukminin. Umar, Ali, Waktu Rasulullah nerima itu marah. Umar ngomong gini, ya Rasulullah, alasna alal haq, wahum alal batil, bukankah kita berdiri di atas kebenaran sementara mereka berdiri atas kebatilan? Bala ya Umar, benar ya Umar. Idan, kalau begitu ngapain kita pakai perjanjian? Lihat nih Umar, bawaannya emosi aja. Wa ta'ala rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul nggak membantah. Rasulullah SAW kemudian pergi ke tendanya, Benar Rasulullah SAW ngomong begini nih sebelum masuk tenda, wahai orang-orang beriman, tempat mahal kita, tempat halal kita untuk melepas ihram di sini karena kita terhalang. Lepaskan kain ihram kalian, cukur rambut kalian dan sembelih hewan-hewan hadyu kalian, hewan-hewan dam kalian. Kata lima rahmati Allah, dengerin, dengerin. Rasulullah SAW kalau tidak ditaati umatnya amat biasa. Jangankan kita yang belum pernah melihat Rasulullah. Para sahabat Rasulullah pun kali ini pada perjanjian Hudaybiyah tidak taat sama Rasulullah. Mereka nggak melakukan tuh, nggak ngelepas ihramnya, nggak nyukur rambutnya dan juga nggak nyembelih hadiunya. Apa yang dilakukan? Para sahabat kesel kenapa Rasulullah tidak kital saja, perang saja lawan orang-orang kafir Quraisy. Maka para sahabat duduk-duduk, seolah nggak mau dengerin Rasulullah. Rasul sedih. Rasul masuk ke kemahnya. Dan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam perjalanan jauh dia bawa salah seorang istrinya dengan cara undi. Yang terpilih perjalanan itu saat itu adalah Ummu salamah salah seorang istri Rasulullah yang paling tua umurnya. Sunahnya ya, yang laki-laki kalau dalam perjalanan jauh bawa istri bahwa salah satu is eh sunnah ini sunnah eh Rasulullah SAW sedih Rasul duduk nih para sahabat nggak mau taat Rasul duduk diam di kemah maka kemudian Rasulullah SAW ditanya sama istrinya Ummu Salamah kenapa wahai baginda maka Rasulullah ceritakan kekawalawannya kesedihannya umatku tidak taat padaku maka kemudian Rasulullah SAW dihibur sama Ummu Salam dan mengatakan tidak engkau keluar saja. Panggil tukang cukurmu, lepas kain ihrammu dan kau sembelih. Wa talimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngedapetin nada adem dari istri itu nikmatnya luar biasa. Benar ya, Pak? Benar nggak Pak? Kalau istri ngademin itu enak. Kalau istri puyangin pusing tuh kita. Pak, listrik mulai bayar, anak-anak sekolah bayarin dikit lagi itu mau puyang tuh kita. Tapi lihat nih Ummu Salama dalam kondisi yang lagi genting itu Ummu Salama ngasih support sama suaminya. Kenapa Bang Gida tidak panggil tukang cukurmu? Cukurlah rambutmu. Lepaskan kain ihrammu dan sembelih hewan hadiumu. Biarkan mereka tidak menurutimu. Maka kemudian dilakukan itu sama Rasulullah. Waktu Rasulullah SAW melepaskan ihramnya, kemudian mencukur rambutnya, kemudian menyembelih hadyunya, maka para sahabat kemudian lihat mereka berkesadar bahwa mereka sudah melakukan pembangkangan terhadap Rasulullah. Baik, adegan itu selesai, maka perjanjian Hudaybiyah sudah ditandatangani. Berapa lama? 10 tahun. Kata lima, berarti Allah. Namun dengerin, yang namanya muslimin itu pasti pegang janji Mukmin itu fatal kalau mukmin tidak sesuai dengan janji. Bacalah surah Al-Ma'arij atau surah Al-Mu'minun awal-awal. Bahwa ciri-ciri orang-orang yang beriman. Nih dalam surah Al-Ma'arij Bismillahirrahmanirrahim. Illal musallin Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza mas'ul khairu manu'a illa al musallin. Sesungguhnya manusia itu senantiasa berkeluh kesah kalau ditimpa kebaikan dia pelit, kalau ditimpa keburukan dia senantiasa ngeluh kecuali orang-orang yang mendirikan salat. Alladzina hum 'ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'il wal mahrum harta mereka punya jatah khusus bagi orang-orang miskin yang meminta atau orang miskin yang tidak meminta maklum lisa'il wal mahrum terus surah al-ma'arij bukan dah surah 70 lupa deh tuh surat berapa 70 Dari ayat 19, Ustaz tadi sudah sampaikan sampai ayat 24, 25. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, ayat 26. Ciri orang mukmin yang selanjutnya adalah mereka percaya hari kiamat. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Ciri mukmin selanjutnya adalah takut dengan azab Allah. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Azab Allah itu tidaklah aman bagi orang-orang yang beriman. Walladzina hum li furujihim hafizun Ciri orang mukmin selanjutnya adalah menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanum fa innahum ghairu malumin kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak sahaya mereka. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun dan orang yang mencari di luar batas itu maka mereka adalah orang-orang melampaui batas. Walladzina hum li amanati muahdihim raun. Nah ini dia. Dan orang-orang mukmin adalah orang-orang yang terhadap amanah mereka dan janji mereka adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaganya. Jadi hotel iman, orang beriman itu jaga janji. Tapi sementara orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka senantiasa ingkar janji. Kenapa ihwatal iman rahmati Allah ketahuilah kenapa orang beriman itu suka menepati janji sementara orang yang tidak beriman tidak taat sama janji. Kenapa? Karena sebabnya orang beriman kepada Allah saja dia berani janji. Sementara mereka orang kafir, Allah saja berani mereka lecehkan. Jadi maknanya secara akidah, secara spiritual, orang-orang beriman itu bertanggung jawab Kata Rasulullah wasallam, Al-amanatu tajlibur rizqa, wal khiyanatu tajlibul faqra. Perhatikan orang beriman. Rasul kalian bersabda, orang yang amanah, sifat amanah itu akan narik rezeki yang banyak. Sementara khianat, korup, tidak tepat janji akan membuat hidup kalian menjadi fakir. Ustaz ulang. Sifat amanah akan membuat rezeki menjadi tertarik pada dirimu. Sementara hianat itu akan membuat hidup kalian menjadi fakir. Nggak ada cerita orang korup kaya, nggak ada cerita. Jadi hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin itu jaga amanah, jaga perjanjian. Maka lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala belum lagi 10 tahun. Maka ini baru tahun ke-9 Ikhwatul rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam peperangan Tabuk itu dipicu karena Rasulullah SAW mendengar orang-orang musyrikin Mekah sudah tidak lagi menati peraturan. Maka kemudian pecahlah perang. Maka kemudian tahun 9, tahun 8, 9 Hijriah ditaklukkan kota Mekah. Kembali lagi ke tangan Rasulullah SAW. Maka ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala ini balik ke surat Taubah yang kita bahas. Dari ayat 1 sampai 18 ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam orang-orang yang tidak taat saat janji. Mereka orang-orang musyrik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi nih? 10 menit lagi. Tapi hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala catat di ayat 6, "Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fajir wa tayasma kalamullah thumma ablihu ma'manah." Namun kalau ada orang-orang musyrik yang minta perlindungan padamu Muhammad, maka lindungi dia. Lihat nih, akhlak. Allah ajarkan akhlak kepada mukminin hatta yasma' kalam Allah agar mereka mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ablighu ma'manah, kemudian sampaikan dia ke tempat yang aman. Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun, karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Suatu lima rahmati Allah Subhanahu wa taala Ustaz mau lompat ayat 12 Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, kalau mereka melanggar sumpah, lihat ini, ciri-ciri orang musyrik yang Allah gambarkan ayat ini. Dan mencerca agamamu, menistakan agamamu. Maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat pegang janjinya Mudah-mudahan mereka berhenti. Talimah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulangin lagi ya terjemahannya. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, menistakan agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Utaliman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya tidak ada perang Utaliman dalam Islam Perhatikan, perhatikan Hampir seluruh peperangan yang dialami Rasulullah SAW Tidak sekalipun muslimin menyerang Tidak ada Muslim maknanya tercabut dari kata salam artinya damai Muslim senantiasa taat dengan perjanjian tapi hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita diganggu, kalau kita dilanggar perjanjiannya, kita menuntut hak, apalagi kalau agama kita dinista, maka perintah Allah perangi para pemimpin-pemimpin kafir itu. Supaya apa? Simple. Supaya mereka berhenti. Maka hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini hari-hari indah dijalani oleh kita, kita ngerasakan seperti yang dirasakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Belum pernah seumur hidup saya, mungkin juga kita semua yang hotel merahmati Allah, ngerasain jihad. Jadi kesempatan untuk syahid di jalan Allah ada depan mata. Sekarang tuh. Masuk surga tanpa hisap. Amin. Mau nggak kira-kira? Ah. Maka Ahmad talimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini kesempatan ini lagi dikasih sama Allah. Deg-degan ada, ada deg-degan. Tapi kalau tinggal masukin keyakinan kita, iman kita sama Allah, maka insya Allah itu akan jadi indah. Hotel Lima, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar kisah tentang Musaibah? Ini berapa menit lagi jadi? Tiga menit? Nusaibah tuh ngedengar Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabat udah berangkat perang Uhud. Dia bilang sama suaminya, "Bangun, bangun, bangun, ikut sama Rasulullah." Hmm, enggak, enggak ada rasa takut sama sekali. Maka hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud berkecamuk, ada datang utusan memberitahukan bahwa suami Nusaibah meninggal. Maka kemudian Nusaibah sedih, kemudian dia tatap anak-anaknya. Dia tunjuk anak paling gede, berangkat bantu Rasulullah. Maka kemudian datang lagi utusan mengatakan bahwa anak pertamanya meninggal. Dia tatap anak keduanya, berangkat dia bilang. Sampai anak ketiganya meninggal, dia bilang berangkat. Saat tiga-tiganya meninggal, maka Nusaybah pun bilang, saya pengen bantu Rasulullah. Lihat Ihwat Taliman. Dan itu kejadian yang hotel iman persis pada kejadian 212. Kita lagi bingung. Ini pengembusan terjadi di mana-mana. Bahkan pakai helikopter, ya, hotel lima rahmati Allah, nabar surat, jangan sampai kumpul. Bis-bis dihadang hotel lima, nah, itu juga terjadi pada hari-hari ini. Ini hotel lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah kasih ilham muslimin. Dari Ciamis datang jalan kaki hotel lima rahmati Allah. Hingga seorang santri yang ikut rombongan jalan. Sampai di Malangbong. Itu seperti sudah seperti hijrah. Orang-orang muslimin nunggu di Malangbong memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan semua yang terbaik. Maka kemudian seorang santri Malang Malangbong yang tadi jalan dari Ciamis karena dia belum izin sama ibunya dia berangkat ke rumahnya. Maka sampai di rumahnya dia ngomong gini, "Ma, mohon maaf saya mau pergi ke Jakarta jalan kaki, ngapain nak ngebela ulama, ngebela Al-Qur'an." Ibunya nggak tahu-tahu, belum lihat TV, belum dengar berita. Dia kira dia bakal dilarang sama ibunya. Eh, ibunya ngomong gini, "Nak, berangkat bela Al-Qur'an." bela ulama atau lima. kita lanjut ya ayat 12 tadi itu sekarang ayat 13 saat Allah bilang faqatilu a'immatal kufur perangi para pemimpin-pemimpin kafir itu agar mereka berhenti 13 Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu apakah kamu takut pada mereka padahal Allah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman Kata lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Rupanya memang dari dulu Orang-orang kafir itu nyinyir Benar gak kira-kira? bawaannya pengen ngusir aja bawaannya rasanya bumi milik mereka itu udah nggak usah ke Arab Araban sono pindah ke Arab sama tuh lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwa Dengerin Ustadz Belajar dari sejarah Bahwa Kemerdekaan negeri ini Termasuk juga dari perjuangan Dari tahun-tahun 18-an Tahun 19-an itu para pejuangnya kebanyakan adalah umat Islam mobil khusus ulama dan para santri. Benar nggak kira-kira? BKR saja itu tentara cikal bakal tentara Indonesia yang hotel lima rahmati Allah itu pin mereka masih disimpan di museum Belanda selain lambang merah putih ada tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jadi maknanya hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala perjuangan negeri ini ketahuilah bahwa yang berjuang itu kebanyakan para ulama, santri. Barangkali antum semuanya belum pernah dengar nih hotel lima rahmati Allah. Presiden pertama kita dan wakil presidennya Soekarno Hatta ditawan. Tangkap sama Belanda. Terus maka hanya mengandalkan tinggal kerilianya Jenderal Sudirman. Tapi jumlah pasukan musuh Hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak hingga tertati-tati nih ya, Jenderal Sudirman. Kemudian beliau tulis surat ke siapa? Ke Hadrat Syekh Hasim As'ari Hotel rahmati Allah pendiri NU. Tolong serukan kepada semua umat Islam agar mereka jihad bantu kemerdekaan Indonesia ini. Jadi udah merdeka ya Fatimah rahmati Allah, tapi para penjajah datang lagi, Belanda datang lagi, Inggris datang lagi, Fatimah rahmati Allah subhanahu wa taala. Maka kemudian nerima surat dari Jenderal Sudirman itu, Fatimah rahmati Allah subhanahu wa taala, Ntar udah mau habis nih, udah gak ada lagi. Maka tanggal 22 Oktober yang kemudian jadi hari santri saat itu Hotel Iman, Adron Syekh, Hasim Azari kumpulkan semua ulama-ulama sejawa. Tahu ngapain mereka? Mereka kumpul musyawarah keluar sebuah resolusi. Nama resolusi itu adalah resolusi jihad. Karena pemberitahuan itu Hotel Iman rahmati Allah, semua santri bergerak, umat Islam bergerak, maka tuh 10 November Surabaya Hotel Iman rahmati Allah Bung Tomo menyelamatkan Indonesia, khusus Surabaya dengan pergi takbir. Allah Akbar. Ihwa, sejarah selalu berulang. Sama yang Hotel rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan begitu, hmm, tahun 65 juga begitu, muncul komunis. Itu sebagian besar yang Hotel Lima rahmati Allah yang menyelamatkan di luar TNI adalah garda terdepan ulama, santri, catat sejarahnya. Tapi khotilimah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini kehilafan kita, ini kesalahan kita umat Islam. Kalau sudah tenang, para kiai, para santri balik lagi ke pesantren, nuntut ilmu lagi, nggak mau dengan politik. Maka politik-politik itu diisi dengan begundal, para penjahat, diisi diisilah mereka orang-orang yang suka mencuri. Maka Hotel Imam rahmati Allah Subhanahu wa taala dengarkan seruan saya, Mulai saat ini umat Islam tidak boleh alergi lagi dengan kekuasaan. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicatat, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra surat 17 80. Begitu diusir dari negeri Mekah, maka Allah ajarkan doa ini. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala Sidkin wa akhrijni mukhraja sidqin واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا katakan Muhammad doa ini Rabbi adkhilni mudkhala sidqin ya Allah masukkan aku dengan pintu masuk yang benar bisa juga diterjemahin ya Allah ilhami aku nyoblos yang benar wa akhrijni mukhraja sidqin keluarkan aku ya Allah dari golongan yang salah dengan cara yang benar. Kalau hidupku senantiasa berada dalam lingkaran setan, beri aku jalan keluar ya Allah dengan cara keluar yang benar. Banyak sekarang muslim hotel iman yang tergadai karena udah terima fasilitas, karena sudah terima ini dan itu, maka menyampaikan kebenaran udah nggak bisa lagi tergadai hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa taala saat bersama kita bicaranya ini adalah aksi yang paling tenang, damai, tidak sebatang pun pohon patah, tidak selembar rumput pun terinjak. Indah betul kalimatnya, begitu lagi jauh dari kita, oh terus diobok-obok dengan statementnya. Wah, ya Allah, kasih kami jalan keluar yang terbenar Mudah-mudahan Allah kasih kita semua jalan keluar yang terbaik dalam urusan negara ini. Waj'alli min ladunka sultanan nasira dan jadikan untukku ya Allah dari sisimu sultanan kekuasaan nasira yang menolong. Jadi Allah minta Allah ajarkan kepada Rasulullah untuk minta kepadanya, minta sama Allah agar apa? Dapat kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan itu menolong. Wah, kebayang nggak? Bayangin, bayangin kalau Ustadz jadi presiden. Amin gitu, coba kayaknya nggak nggak redo banget Ustadz jadi presiden. Kalau Ustadz jadi presiden, insya Allah semua sekolah dari TK sampai universitas semuanya gratis. Amin sembako semuanya murah amin harga BBM semuanya murah nggak usah dinaikin turunin sama Ustaz amin emang bisa Ustaz oh bisa banyak negara yang hotel iman yang murah sampai sekarang negara itu murah Saudi murah kalau Saudi anda bilang kaya no Mesir Mesir miskin jauh lebih miskin dari kita sampai sekarang jauh murah jadi bensin kira-kira cuma 2.500 meter, eh, 2.500 meter, 2.500 rupiah per liter hotel iman. Jadi buat kesejahteraan rakyat itu dipikirkan dengan baik. Nanti janda-janda perempuan-perempuan yang masih jomblo Ustadz nikahkan dengan laki-laki, amin. Mau nggak kira-kira? Mau yang sini mau? Lalu zaman dahulu kala ada seorang raja bikin maklumat diberitahukan kepada seluruh laki-laki negeri-negeri ini agar menikah secara poligami. Yang tidak poligami maka akan dipancung kepalanya. Seorang laki-laki lemas dia pulang bawa maklumat itu, dia sayang sama istrinya, tapi dia nggak pengen istrinya sedih, wajahnya seperti ada punya masalah berat, masuk rumah dia lemas ditanya istrinya ada apa bang, ini raja bikin maklumat, saya lagi bingung. Bingung kenapa bang? Semua laki-laki di negeri ini wajib poligami. Terus bang, kalau nggak poligami, maka abang mati, bakal dipancung sama raja. Maka ngedengar itu, sang suami berharap istrinya iba mempersilahkan nikah. Tapi apa jawab istrinya? Istri mengatakan, mati aja dulu bang. Jadi Ikhwah Ya rupanya biar mati aja tuh ya. Enggak enggak boleh begitu ya. Ikhlasin. Eh, ikhlasin. Naik kelas. Hatta lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, lanjut. Qatiluhum yu'adzibuhumullah biaidikum. Ayat 14, perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu. Dan dia akan menghinakan mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Perangi, niscaya Allah akan tolong kalian. Jangan takut. Yang kaya Allah, yang kuat Allah, yang maha menolong Allah. Meski jumlah sedikit, meski nggak punya senjata, meski nggak punya apapun, asalkan Allah bersama kita, yakin kita menang. Maknanya hotel lima rahmati Allah catat tadi dia Muslim tidak akan pernah mencari urusan, nggak ada cerita. Tapi kalau kita dihina, kita dilecehkan, agama kita dilecehkan, kitab suci kita dilecehkan, Allah ajarkan kita perangi para pemimpin mereka agar mereka berhenti. Jangan takut kata Allah, Allah akan tolong lewat tangan kalian hingga Allah akan kirim pasukan yang tidak pernah kalian lihat dalam perang Badar Allah kirim 3000 para malaikat. Nggak cukup lagi Allah kirim 5000 para malaikat. Cuma sayang mata kita nggak lihat. Hotaliman, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menghilangkan kemarahan hati orang-orang beriman. Lihatin tuh. Hati kita hari ini panasnya luar biasa. Enggak habis-habis. Habis menista Quran, eh ulama lagi dinista. Udah begitu masih ngeles lagi, bikin istighosa ilegal lagi. nggak habis-habis. Dan Allah pengen pelan-pelan Allah akan buat hati kita jadi tenang. Bentar lagi, sabar ya, sabar. Makanya tadi itu jangan salah milih. Terkasih tahu ya. Ini Alhamdulillah Pilkada DKI ini Nomor satu, nomor tiga, nggak ada duanya Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja padahal Allah belum mengetahui orang-orang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perhatikan. Allah nyuruh kita jihad. Jangan ngambil teman setia kecuali Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Teman setia aja kagak boleh, apalagi ngambil pemimpin. Paham ya? Jadi, yuk Allah Maha Maknanya apa? Allah bakal perhatiin mana yang benar-benar beriman di antara kita, mana yang munafik. 17. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Saya ulang nih. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah Padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal dalam neraka. Hotel iman. Kalau kita bukan TNI, pakai baju TNI, jomelin bekagat kita. Jomelin. Anda bukan polisi, Anda pakai baju polisi, kena omelan nggak? Diomelin. Tapi hotel iman anehnya, mereka sekarang pada pakai kopiah, pakai sorban, masuk ke masjid, Gawatnya lagi, itu orang kafir masuk masjid, eh kita pada tola al badru alai. Gawat itu gawat. Masa orang kafir disamain sama Rasulullah, bayangin coba. Iwa nggak masuk akal. Jadi orang kafir disebut kafir kagak mau, aneh. Masa mau dipanggil sebagai muslim kan? Aneh. Maka khawatir lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lihat Enggak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala, orang kafir masuk masuk ke dalam masjid. Enggak boleh. Ini dengerin ya, tema malam ini bukan ustaz yang pengen, panitia yang minta. Jadi maknanya hotel lima rahmati Allah Subhanahu wa taala apakah situ yang minta atau ustaz yang bicara sesungguhnya malam ini memang Allah lagi takdirkan yuk buka ayat-ayatku surat Taubah ayat 1 sampai 18 maka khawatir lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala enggak, enggak perlu alergi bicara tentang kepemimpinan muslim jangan alergi pun mereka juga berbicara kepemimpinan mereka di dalam ruang-ruang ibadah mereka betul nggak kira-kira Kenapa ceritanya ustadz-ustadz tiba-tiba harus disertifikat? Sementara para pemuka agama mereka gak pernah kedengeran begitu. 18 Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang beriman pada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali pada Allah maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk tafsir atau bait 1 sampai 18 dengarkan bahwa satu poinnya Allah amat marah kepada mereka orang-orang musyrik yang tidak menepati janji. Tidak cuma Allah, Allah gerakan Rasulnya, Allah gerakan orang-orang beriman untuk marah kepada orang-orang musyrik yang tidak menepati janji. Yang kedua, meski Allah marah, Allah masih ngajak mereka untuk taubat, negakin sholat, tunaikan zakat. Lihat nih, indahnya marahnya Allah. Maknanya ihwatal imam rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau mereka pura-pura pakai peci, pakai sorban, mendingan muslim sekalian. Itu kira-kira. Cocok gak kira-kira? Jadi kenapa nggak muslim, kenapa masih pakai pura-pura? Allah nerima taubat kok. Yang ketiga, hotel iman, catat ya. Muslimin, mukminin tidak suka cari perkara. Tapi kalau agama dinista, kitabullah dilecehkan, ulama diremehkan, mukminin Allah perintahkan dalam surat ayat 13 selanjutnya selanjutnya untuk perangi orang-orang yang memerangi kaum mukminin. Yang empat, lima rahmati Allah Subhanahu wa taala tegas nih nggak pernah ada pencampur adukan ibadah. Dari dulu zaman Rasulullah muamalah boleh, Rasulullah pun juga bermuamalah dengan Yahudi. Kita bertetangga dengan agama apapun boleh. Jaga bineka tunggal ika negara ini tugas kita bersama. Kerukunan nggak usah diajarin, nggak pernah nyari perkara kita. Tapi watalimah rahmati Allah, kalau diusik, maka inilah sabda Rasulullah SAW. Umat Islam itu seperti lebah. Mereka suka berkerumun, berkumpul. Kalau mereka berkumpul berjamaah, mereka melakukan yang baik makan dari yang baik, keluar pun keluar yang baik. Betul nggak kira-kira? Dan ketika mereka berjamaah, mereka bersatu padu, mengukur kekuatan. Apakah mereka musik? Enggak. Tapi jangan coba-coba mengusik lebah. Siapa yang mengusik lebah, dia akan tahu rasanya. Ihwa, maka ini kisah surat Taubah ayat 1 18 adalah kisah dari beberapa poin yang saya sampaikan subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.